Kita masuk pada hadis yang ke-33. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu atau anhuma karena beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala law yu'tan nas بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيحقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين Kata Nabi Alaihissalam dalam hadis ini, kalau saja manusia diberikan semua apa yang mereka aku akui, Ladda'a rijalun amwala kaumin wa Niscaya akan ada para laki-laki yang mengaku-ngaku harta orang lain dan mengaku-ngaku darah orang lain. Walakin al-bayyinatu lil mudda'i. Tetapi hendaklah membawakan bukti bagi orang yang mengaku-ngaku dan yamin sumpah bagi orang yang mengingkari. Ikhwan fillah azakumullah sebagaimana hadis sebelumnya memang dikumpulkan dalam kitab ini hadis-hadis yang sifatnya jami' hadis yang merupakan kaidah-kaidah. Kemarin kaidah la bara wa la Sehingga dalam semua bab masuk. Ini juga merupakan kaidah kalimat lau yu'tan nas bidakwahum dawa. Dawa ini kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki terjemahan dua dalam bahasa Indonesia yaitu mengaku-ngaku dan menuduh dalam bahasa Arab itu satu mengaku-ngaku bahwa ini punya saya mengaku-ngaku bahwa itu punya saya atau mengaku-ngaku bahwa ini yang bunuh anak saya Nah ini kan dalam bahasa Indonesia bukan mengaku-ngaku, menuduh. Dalam bahasa Arab dua-duanya dakwah. Mengaku-ngaku bahwa ini adalah orang yang membunuh bapakku. Gitu. Itu namanya men menuduh dengan darah. Kata Nabi, kalau semua on, orang diterima pengakuannya, kalau semua orang diterima tuduhannya, bahaya. Kata Nabi, lada'a rijal. Niscaya orang-orang akan mengaku-ngaku barang orang lain akan mengaku mengaku harta orang lain atau mengaku darah orang lain. Nah, yang kedua ini menuduh uh, darah pada orang lain. Misalnya tiba-tiba dia datang sini, "Oh, itu motor punya saya." Ya. Ini punya saya. Gimana? Kalau setiap orang mengaku-ngaku dikasih, ya bahaya. Tiba-tiba datang, "Ini rumah saya, kamu keluar." Ya, susah. <laughs> Lada'an nas amwala qaumin, niscaya manusia akan mengaku-ngaku barang orang lain, harta orang lain. Atau akan menuduh seenaknya terhadap orang lain yang menganggap punya darah atau punya hutang darah. Ini orang yang membunuh bapak saya. Ikhwan ibn Azamullah nggak bisa demikian. Kaedahnya, al bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankar. Al bayyinah bukti-bukti bagi yang mengaku-ngaku atau bagi yang menuduh harus datangkan bukti. Sedangkan al-yamin alaman ankar. Tapi dikerjakannya yang pertama dulu. Kalau tidak ada, baru yang kedua. Jadi kalau udah ada bukti, udah gak cukup. Apa udah cukup? Udah gak perlu lagi pakai sumpah. Misalnya ini adalah saya, punya saya. Al-Bayyinah. Ini PPKB-nya. Ini surat jual belinya ini ciri-cirinya. Ini saksinya. simpulan, simpulan, simpulan. Mau apa lagi? Terus al-yaminu alaman angkar, ankar. Wallahi ini punya saya. Diterima. Saya nggak nyuruh sumpah. Semua sudah ada bukti. Kalau sudah ada bukti nggak akan ditanya oleh hakim. Kamu siap bersumpah? Nggak perlu. Oh, berarti kamu memang mengambil punya orang lain. Kembalikan. Selesai. Kalau ada bukti-bukti yang sudah meyakinkan. Kalau tidak ada bukti, bertikai punya saya, punya saya, punya saya. Bukti? Tidak ada, tapi saya ingat punya saya. Kamu siap bersumpah bahwa itu punya kamu? Dia siap bersumpah. Hormati sumpahnya. Kamu nggak bawa bukti. Nanti akan dijelaskan insya Allah rincian fikihnya bahwa ini akan masuk pada sekian banyak bab di dalam kitab fikih. Asluha dal hadith karajahu fi sahihain. Inti yang terkandung dalam hadis ini ada dalam dua kitab sahih. Walaupun yang di atas tadi rawahul baihaqi tetapi ba'dhuhu fi sahihain dan maksudnya ba'dhuhu adalah intinya malah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah aslu hadzal hadis. Pokok dari hadis ini kharajahu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim fi sahihain. Min hadis Ibnu Juraij an Ibnu Abi Mulaikah An Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam law yu'tan nas bid'awahum lada'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim walakin al-yamin ala al mudda'i alaihi kalau diberikan kepada manusia semua pengakuan mereka, niscaya manusia akan mengakui darah orang lain dan akan mengakui harta orang lain. Walakin al-yamin alal mudda'i alaih. Tetapi sumpah bagi al-mudda'i alaih. Di sini tidak sebutkan bayinah, tapi sumpah. Tapi lihat, bukan pada mudda'i, tapi mudda'i alaihi. Al-mudda'i sang penuduh. Al-mudda'i alaih adalah yang dituduh. Maka yang dituduh mengingkarinya dengan sumpah. Hanya saja bukan mudda'i tapi mudda'a alaihi. Walakin al-yamin alal mudda'a alaihi yang dituduh. Wa kharrajahu aydan. dikeluarkan pula dalam kitab sahih atau dua kitab sahih dari riwayat Nafi' Ibn Umar Al-Jumahi dari Bani Jumah. Qala dikatakan dari Ibn Abi Malaikah dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada annal yamin alal mudda'a alaih. Nabi memutuskan bahwa sumpah bagi orang yang dituduh. Walafdu alladhi saqahu bihi syaykh saqahu ibnu salah qablahu fil ahadithil kulliyat. Lafat yang dibawakan oleh syaykh di sini adalah lafaz yang dibawakan oleh Ibnu Salah sebelum beliau di dalam hadis-hadis al-kulliyat Hadis al kuliyat maknanya hadis-hadis yang menyeluruh. Yang simple tapi maknanya luas. Itu pernah dikumpulkan oleh Nusalah sebelum An-Nawawi. Kemudian An-Nawawi juga menukil hadis yang sama, rawahul Baihaqi bi isnadin hasan. Wa kharrajahu al-Ismaili fi sahihih. Dari riwayat Al-Walid Ibn Muslim, Haddathana Ibn Jurayj, an Ibn Abi Mulaikah, an Ibn Abbasin, anna Nabi saw alaihi wasallam law yu'tan nas bidakwahum kalau manusia semua diterima pengakuannya lada rijalun dima rijal dicaya sekian banyak orang akan mengaku-ngaku darah orang lain wa amwalihim dan aku mengaku-ngaku harta orang lain walakinnal bayyinah ala talib wal yamin alal matlub tetapi bukti-bukti bagi yang meminta At-talib yang meminta. Waliyamin yamin alal matlub, sedangkan sumpah bagi yang diminta. Ini air saya. Apa buktinya? Anda punya bukti. Ya, sumpah berarti. Ana yang mengambil, ana yang meminta, ana talib. Dia yang tak ambil airnya, maka dikatakan dengan matlub yang diminta. Warawa akhbarana Muslimun Ibn Khalid an Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaikah عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البينة على المدعي قال الشافعي وأحسبه ولا أثبته أنه قال واليمين على المدعى عليه kata Imam Syafi'i dan aku duga bahwasanya tidak sabit lafaz kedua dan sumpah bagi yang dituduh. Artinya Imam Syafi'i menganggap bahwa yang sahih lapat awalnya saja nggak ada lapat kedua. Lapat kedua di hadis lain. Al ya al bayyinatu 'alal mudda'i titik. Tetapi hendaklah bukti bagi yang menuduh titik. Sedangkan tempat lain bagi yang dituduh Rasulullah SAW memutuskan untuk bersumpah. Jadi dua tempat yang berbeda. Kalau di sini kan seakan-akan bagi yang menuduh bawa bukti, bagi yang dituduh silahkan bersumpah begitu. Ternyata tidak demikian. Satu-satu. Warawa Muhammad ibn Umar ibn Lubabah al-Faqih al-Andalusi an Uthman ibn Ayyub al-Andalusi wa wasafahu bil fadl dan beliau disifati dengan keutamaan man ghaz min an ghazi ibn Qais dari Ghazi ibn Qais, dari Ibni Mulaikah, an Ibn Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadzakara hadis, maka disebutkanlah hadal hadis. Wa qala Walakin al bayyina ala man idda'a wal yamin ala man ankar. Tetapi bayyinah bukti-bukti bagi siapa yang menuduh dan sumpah bagi siapa yang mengingkari tuduhan tersebut. Wa Ghazi Ibn Qais Al-Andalusi dia adalah seorang saleh yang besar, kabirun saleh. Beliau mendengar dari Malik Ibn Juraij dan dari tabaqatihima, dari orang-orang yang seangkatan dengannya. Wasaqata min hadal isnadi Ibn Juraij. Tetapi dalam sanad ini ada yang gugur satu rawi yaitu Ibn Juraij. Wallahu a'lam. Wa qad istadalla al-Imam Ahmad wa Abu Ubaid bi anna Nabi sallallahu qala al bayyinatu 'ala al mudda'i wal yamin 'ala man ankar hadha yadullu 'ala anna al lafdha 'indahuma sahihun muhtaj bihi Imam Ahmad dan juga Abu Ubaid berdalil bahwa Nabi SAW berkata al bayyinatu bukti-bukti bagi yang mengaku-ngaku atau bukti-bukti bagi yang menuduh wal yaminu ala man ankar dan Sumpah bagi orang yang mengingkari. Lafat ini menunjukkan kalau lafat yang seperti ini sahihun muhtajubihi, Dia sahih dan dipakai sebagai dalil. Wa fil ma'na ahaditsu katsirah. Dan yang semakna dengan ini banyak hadis-hadis lain yang semakna dengan ini. Di antaranya fa fi sahihain di dalam dua kitab sahih dari As'ad ibni Qais Qala kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin. Pernah antara aku kata Asy'ath bin Qais dengan seseorang ada khusumah, pertikaian fil bi'ri tentang sebuah sumur. Faktasamna ila Rasulullah SAW. Maka kami pun meminta diselesaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Faqala Rasulullah SAW maka Nabi bersabda, syahidaka au yaminu. Lihat, dua orang datang sedang bertikai. Kata Nabi, syahidaka au yaminu. Kamu punya saksi? Atau dia mau bersumpah? Jadi yang ini dulu, yang pertama dulu. Kamu punya saksi? Kalau tidak punya saksi, ini gak disuruh sumpah. Atau yaminu. Kalau enggak, aku dia suruh sumpah. Barakallahu fiikum. Yaminuk Eh, syahidaka dua saksimu au yaminu atau sumpahnya dia qultu idan yahlifu wa la yubali kalau begitu dia pasti bersumpah ya Rasulullah dia nggak akan peduli pasti akan bersumpah sudah kelihatan ngototnya kalau aku tidak bawa bukti tidak bawa saksi ya dia pasti bersumpah dan pasti mengatakan itu punya saya Faqala Rasulullah SAW Maka Nabi pun bersabda kepadanya Man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan huwa fiha fajir. Kata Nabi, siapa yang bersumpah dengan nama Allah yastahiqqu biha malan yang dengan itu dia mendapatkan harta. Fajirun likai laqi Allahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah hanya karena ingin mengambil haknya dalam keadaan dia dusta, dalam keadaan dia fajir, <coughs> laki Allah bahwa alaihi qadban. Akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ini jangan khawatir. Orang yang bersumpah tadi dimurkai oleh Allah Taala kalau dia dusta. Kalau dia punya iman gak akan berani bersumpah. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalik Kemudian Allah menurunkan pembenaran apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Thumma qtara'a hadhihi al-ayah kemudian dibacakan ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya mereka-mereka yang membeli atau memperjualbelikan sumpah Allah. Ini sumpah dengan nama Allah. Thamanan qalila untuk membeli harta atau membeli keuntungan dunia kemudian terancam dengan sekian ancaman di dalam ayat berikutnya. Wa riwayat li Muslim pada qawlihi ida idan yahlif Ya Rasulullah kalau begitu ya dia pasti bersumpah bahwa itu miliknya. Karena aku tidak punya bukti apa-apa. Kata Nabi jangan khawatir. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah untuk hanya karena ingin mengambil sesuatu padahal dia dusta, Allah Subhanahu wa taala yang akan murka kepadanya. Qala laisa laka illa dhalik. Kata Nabi tidak ada bagimu kecuali ini. Udah keputusannya ini, enggak ada lagi. Wa kharrajahu aidan Muslim, dikeluarkan pula oleh Muslim. Secara makna dari hadis Wa'il ibnu Hujur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وخرج الترمذي min hadis العرزمي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في خطبته bahwa Nabi pernah berkata dalam khutbahnya Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a 'alayh Bukti-bukti bagi orang yang menuduh atau mengaku-ngaku barang orang lain dan sumpah bagi yang dituduh. Wa qala fi isnadihi maqal, tetapi dalam sanadnya ada maqal, ada ucapan-ucapan atau ada kritikan-kritikan. Wal Arzami yudha'if fil hadith min qab min qibal hifdhi atau yudha'af fil hadith min qibal hifdhi. Sedangkan Al Arzami didaifkan, yudha'af Mengapa dizaifkan? Min qibali hifdi, dari lemahnya hafalan beliau. Wa kharajat daru qutni, dikeluarkan pula oleh daru qutni. Dari riwayat Muslim Ibn Khalid al zanji Qala wa fihi da'fun, padanya ada kelemahan. Dari Ibn Jurej, dari Amr Ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, Al-bayinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar illa fil qasamah al bayyinatu al mudda'i bukti-bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari kecuali fil qasamah wa rawahu al-huffaz an ibn jurayj an amr mursalan bahwasanya diriwayatkan ada penghafal-penghafal al hadis dari Ibnu Juraij dari Amr secara mursal. Mursal juga termasuk jenis hadis dhaif. Wa kharajahu aydan min riwayat Mujahid Ibnu Umar ah, an Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, Kala fi khutbatihi yawm al-fathi. Berkata dalam khutbahnya pada yawm al-fathi. Qala al-mudda'i al-mudda'a alaihi awla bil yamin illa an taquma bayyinatun. Ini penting lafaz ini. Orang yang dituduh dia berhak untuk bersumpah. Illa an taquma bayyinatun kecuali kalau sudah tegak bayinah. Ini yang kadang-kadang terluput dan terlupakan bagi mereka yang bertikai. Sudah bawakan bukti, tapi anda wallahi itu gak usah sumpah. Gak ada pentingnya sumpah di situ. Ya. Kenapa gak ada pentingnya? Sudah ada bukti. Kecuali kalau gak ada bukti, gimana nih? Ya sudah terpaksa sumpah dia. Kamu berani sumpah? Berani, sudah selesai. Kalau dia dusta, Allah yang akan menghisapnya nanti yaumul qiyamah. Maka dikatakan dalam lafaz ini dengan kalimat al mudai alaih, al-mudda'a alaih, aula bil yamin. Orang yang dituduh berhak untuk bersumpah. Illa antaquma bayinatun kecuali kalau sudah tegak bayina, oh, sudah ada aktenya di atas notaris sudah ada hitam di atas putihnya sudah ada perjanjian di kertas materai sudah ada dua saksi tiga saksi bahkan banyak saksi masih wallahi itu namanya tidak malu pada Allah taala wa kharajahu at-tabrani wa indahu an Abdullah ibn Amr ibn al-As fi isnadihi kalam. Ini pun sama dalam sanadnya ada pembicaraan. Wa kharaja Daruqutni hadzal ma'na min wujuhin muta'addidah dha'ifah. Yang semakna ini diriwayatkan dari sekian banyak dan semuanya lemah. Yang lemah, lemah, lemah, lemah ini tadi terkumpul menjadi satu, semua isinya sama. Maka dikatakan kana lahu aslun. Maka bisa jadi bahwa kata-kata ini ada di dalam asalnya dari Nabi wasallam. Karena yang ini lemah, yang ini lemah kok isinya sama, begitu. Apakah orang yang lemah hafalannya nggak pernah benar? Kalau menurutkan hadis, ya kadang-kadang benar. Namanya orang lemah bukan salah, selalu, tidak demikian. Warawa Hajjaj As-Sawwaf dari Humaid ibn Hilal dari Zaid ibn Thabit Kala qada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memutuskan ayyuma rajulin talaba inda rajulin talabatan fa innal matlub huwa aula bil yamin siapapun seseorang yang menuntut talaba saya terjemahkan menuntut karena meminta sesuatu yang diaku sebagai haknya menuntut kepada seseorang talabatan tuntutan-tuntutan fa innal matlub maka siapa yang dituntut tadi aula bil yamin dia lebih utama untuk bersumpah. Jangan terbalik. Yang menuduhnya kamu yang ngerjakan, kamu yang ngerjakan. Wallahi saya bersumpah dengan nama Allah, kamu yang, yang berbuat seperti itu. Loh, kok kamu yang bersumpah? Terbalik. Kamu yang menuduh. Maka silahkan yang dituduh tadi, apakah kamu siap bersumpah kalau kamu tidak mengerjakan? Berarti yang dituduh tadi aula bil yamin. Kharaja Abu Ubaid atau kharaja Abu Ubaid al Baihaqi وإسناده ثقات إلا أن حميد ابن هلال ما أظنه لقي زيد ابن ثابت وخرجه الدار قطني وزاد فيه بغير شهداء ada tambahan di sana kalau tidak ada saksi-saksi. Kalau ada saksi-saksi cukup. Tidak disuruh bersumpah. Wa kharraja An-Nasa'i dari hadis Ibnu Abbas Qala jaa khasmani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dua orang yang bertikai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ahaduhuma 'ala al-akhar haqqan. Salah satunya mengaku-ngaku atau menuduh yang lainnya atas satu hak. Ini hak saya. Faqala Nabi SAW lil mudda'i. Nabi SAW berkata kepada yang menuduh, Aqim bayinatak bawakan bukti bukti Mana buktinya kalau memang itu hakmu? Fakala ya Rasulullah, mali bayina. Ya Rasulullah, aku tidak punya bukti apa-apa. Fakala lil akhar. Maka Nabi berkata pada yang kedua, "Ihlif billah Alladhi la ilaha illahu." Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ilah kecuali Dia. Malahu alaika awa indak syait. Apakah atasmu atau milikmu. Berarti susunannya begitu. Pertama, akim bayinah, tegakkan bayinah. Kalau sudah tegakkan bayinah selesai permasalahan. Kamu memang salah. Dia yang benar. Ambil haknya. Yang bawa bukti-bukti tadi yang dibenarkan. Kalau nggak bisa membawakan bukti, baru melangkah pada yang kedua. Kamu bersumpah. Siapa bersumpah? Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak Tuhan tidak ilah kecuali Dia. Siap. Ya sudah. Diberikan haknya kepada yang dituduh tadi. Wa qad ruwiya an Umar annahu kataba ila Abi Musa an al-bayyinah lil mudda'i wal yamin ala man ankar Wa qadha bidzalika Zaid ibn Thabit ala Umar li Ubay ibn Ka'ab wa lam yunkirahu. Diriwayatkan dari Umar bahwasanya dia menulis kepada Abu Musa bahwa bayyinah bagi orang yang menuduh sedangkan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Wa qadha bidzalika Zaid dan telah dipakai sebagai keputusan oleh Zaid ibn Thabit terhadap Umar ya kepada Abi Ubay bin Ka'ab walam yunkirahu keduanya tidak mengingkari wa qala qatadah faslul khitab alladhi utihi Daud alaihi salam faslul khitab adalah keputusan yang menyelesaikan atau kata akhir faslul khitab itu ucapan terakhir sebagai kesimpulan sebagai keputusan yang pernah diberikan kepada Daud salam adalah andal bayyinah 'alal mudda'a wal yaminu 'ala man ankar bahwasanya bukti-bukti bagi siapa yang menuduh dan sumpah bagi siapa yang mengingkari. Qala Ibn al mundir ajma' ahlul ilmi ala anna al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi Qala wa mana qawlihi al-bayina 'ala al-mudda'i wal yamin eh, yani yastahiq biha madda'a Kata Ibn Mundir telah ijma, ajma'a telah ijma. Seluruh para ulama bahwa al-bayyinah al mudda'i, bahwa bukti-bukti itu bagi orang yang menuduh Bukan yang dituduhnya berbukti. Bentar, bukan aku itu nanti saya cari bukti. -bukti. Kau usah repot. Biar ya, dia cari bukti. Ya. Wal yamin alal mudda'a alaih. Sedangkan sumpah bagi siapa yang dituduh. Kalau wa mana qawli al bayina alal mudda'i yakni yastahiqqu biha madda'a. Maknanya ucapan Nabi tadi bahwa siapa yang membawa bukti dia berhak untuk mendapatkan apa yang diaku aku-aku. wajibatun alaihi yu'khad biha karena itu wajib baginya dan diambil darinya wa ma'na qawlihi al-yamin al-mudda'a sedangkan makna kedua al-yamin sumpah bagi siapa yang dituduh ayyabra biha dia berlepas diri dengan cara sumpah kamu yang membunuh bapak saya bukan terjadi pertikaian kedua-duanya datang ke pengadilan atau kepada seorang yang bijak untuk menyelesaikan maka orang tadi kalau benar-benar bijak memiliki ilmu syar'i, maka dia akan berkata, "Aqimul bayyinah." Kamu yang menuduh, apa buktinya? Kalau dia tidak punya bukti, anu, anu, anu, anu, tidak cukup hanya dengan katanya-katanya. Bawakan orang yang sini saksinya. Ya tidak ada. Tidak bisa. Berarti tuduhanmu tidak bisa diterima karena tidak ada bukti. Kamu berani bersumpah kalau kamu tidak melakukannya. Wallahi, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Aku tidak membunuhnya. Selesai. Diterima ucapan yang kedua. Ucapan yang pertama tidak diterima karena nggak ada bukti-bukti. Tetapi kalau ternyata dia bawa bukti-buktinya, ada saksinya, kamu melihatnya sendiri. Itu rincian ya. Sebab orang akan bisa bawa saksi palsu pada prakteknya. Maka harus tanya, kamu lihat ketika dia membunuh bapaknya, Oh, enggak, saya cuma disuruh untuk katakan begitu sama dia. Enggak diterima. Sampai benar-benar saya melihat. Betul-betul kemarin dia membunuh bapaknya begini, begini, begini. Dengan cara seperti ini. Apakah kamu melihat sendirian atau ada orang lain? Ada si fulan juga. Panggil. Kamu juga lihat? Iya, saya lihat. Selesai. Bahwa oh, ini adalah pembunuhnya. Maka dia yang dikesos oleh hakim. Barakallahu fikum. Dan itu ijma'. Kata Ibnu Mundir rahimahullah. وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه Dan telah berselisih para fuqaha dari ashabina karena yang berkata Ibnu Rajab, ashabina berarti Hanabilah. Hanabilah. Sedangkan wa ashab Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i. Tentang tafsir siapa al-mudda'i dan siapa al-mudda'a alaih. فمنهم من قال المدعي هو الذي يخلى وسقوطه من الخصمين والمدعى عليه من لا Mereka ada menafsirkan bahwa yang namanya mudda'i adalah orang yang kalau dia diam selesai masalah dari dua pertikaian. Artinya apa? Yang memulai. Pertikaian itu dari mana munculnya? Dari tiba-tiba datang kamu yang bunuh saya. Nah ini yang kalau dia diam nggak ada permasalahan. Karena dia ngomong, kamu begini, jadi permasalahan. Maka itu namanya mudda'i. Sedangkan yang kedua, man la yukhalla sukutuhu min huma. Apa yang tidak bisa selesai masalah, kau dia diam. Itu mudah alaih. Kamu bunuh saya. dia ya, diam saja. Kamu bunuh saya. Membunuh bapak saya. Kamu begini, kamu begitu. Ila akhirnya. Dia diam. Selesai masalah? Nggak selesai. Kalau dia diam, nggak selesai. Ya. Jadi kalau mudai, apa yang kalau dia diam, selesai pertikaian. Tetapi mudah alaih, kalau dia diam, tidak selesai permasalahan. Ini sudah dituduh begini-begini, dia diam. Enggak A, enggak b enggak C. Kamu harus ngomong. Saya tidak melakukannya. Wa minhum man qala. Pendapat kedua berkata, al-mudda'i man yatlub amran khafiyan ala khilafil asli awid zahir. Kata yang kedua, bahwa yang namanya mudda'i adalah yang meminta satu perkara yang tersembunyi atau tidak diketahui atas sesuatu yang menyelisihi hukum asal yang menyelisihi hukum asal atau dohirnya jadi orang tiap hari pakai motor itu tiba-tiba datang orang lain itu motor saya nah, itu mudai namanya mengapa dia mengambil atau meminta, menuntut sesuatu yang menyelisih dohirnya. Dohirnya punya dia kok. Selama ini dipegang oleh dia, tiba-tiba dia aku-aku sama dia. Maka orang yang menuduh ini dikatakan dengan mudai Nah, jadi bukan mudai bahasa kampung Arab. Beda maknanya. Qala wal muda'a bi khilafihi. Sedangkan muda'a sebaliknya orang yang diminta sesuatu yang dia miliki yang asluhu punya dia tiba-tiba diaku oleh orang lain. Wa banau ala dzalika mas'alah akhirnya dibangun di atas perkara ini satu masalah. Wahia Idza aslama zaujanil kafirani qabla ad-dukhul. Jika masuk Islam, dua suami istri kafir sebelum dukul Suami istri, akunya, tapi belum pernah dukul sama sekali. Kemudian masuk Islam dua-duanya. Thumakhtalafa. Kemudian terjadi perselisihan antara dua ini. Faqala zawj aslam namaan, Kami masuk Islam bersama-sama. Fanikahuna baqin. Maka nikah kami selesai fanikahuna baqin. Wa qalat zaujah tetapi istrinya berkata, "Bal sabaqa ahaduna ilal Islam." Bahkan salah satu dari kami lebih dulu masuk Islam. Fanikah mufassah, maka nikahnya batal. Ya apa ini masuk? Mana yang dituduh, mana yang menuduh? Hmm, pikirkan dulu baik-baik. Dua orang suami istri masuk Islam, Kemudian kata suaminya, kami masuk Islam bareng-bareng. Emang kalau suami istri masuk Islam bareng-bareng, maka nikahnya tidak batal, diakui. Tetap jadi. Tapi kalau satu masuk Islam, langsung putus dengan yang kafir. Misalnya istri itu masuk Islam, maka putus dengan suaminya yang kafir. Kalau suaminya masuk Islam berikutnya, ya berarti sudah bukan istri lagi, harus pernikahan lagi. Atau sebaliknya, suami dulu masuk Islam, maka terputus dari istrinya yang kafir kemudian istri masuk Islam. Maka yang satu berkata, kami masuk Islam bersama-sama maka nikah kami tetap. Kata yang satu berkata, tidak, salah satu dari kami masuk Islam lebih dulu. Maka pernikahannya batal. Fa'in qulna al-mudda'i man yukhalli wa sukutuhu fal mar'ah hiya al muddaah Tadi yang menyatakan bahwa salah satunya masuk Islam duluan siapa? Istrinya kan, perempuan. Kalau dikatakan mudai adalah orang yang kalau dia diam selesai permasalahan. Berarti yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Apa yang suami apa istri? Hah? Istri. Ya. ya berarti dia yang menuduh. Sebab al-asl suami istri. Ya. Berarti al-mar'ah al mudai. Berarti wanita tadi yang menuduh. Fayakunul qawlu qawla zawj. Maka ucapannya diterima adalah ucapan sang suami. Lianahu mudda'a alaih. Karena dia yang dituduh. Ida la yukhalla wasukutuhu. Id la yukhalla wasukutuhu. Karena si suami tidak akan dibiarkan begitu. Dia harus ngomong. Mana? Harus ngomong, tidak. Demikian demikian. Wa in qulna al mudda'i man yadda'i amran khafiyan. Tetapi kalau kita katakan bahwa penuduh itu adalah yang mengaku-ngaku satu perkara yang tersamar. Fal mudda'i huna huwa zawj. Berarti yang mengaku-ngaku adalah suami. Karena tidak ada yang tahu, tadinya dia mengaku ini begini. Berarti kamu yang mudda'i. Idit taqarun fil islami khilaful zahir. Karena taqarun di dalam Islam khilaful zahir menyelisihi zahirnya. Iya apa iya? Taqarun itu beriringan masuk Islam. Hatta datangnya berdua. Pasti kamu bersahadat. Baru kamu bersahadat. Tak mungkin bareng-bareng. Atau mungkin tapi jarang terjadi. Fal qawlu qawlul mar'ah, maka ucapannya ucapan wanita. Lianna zahir ma'aha, karena yang zahir bersama dia. Sehingga tinggal si suami menerima atau menolak. Kalau menolak, sumpah. Berarti siapa yang bawa bukti? Sang penuduh. Ya. Barakallahu fikum. Wa ammal amin idha da'at talaf kal wada'i idza da'at talaf al wadi'ah faqad qila innahu mudda'in. Adapun seorang yang amin terpercaya. Idha da'at talaf kalau dia mengaku-ngaku kalau barang titipannya hancur, rusak. Kalau muadda Ida da'at talaf al-wadi'ah. Seperti orang yang dititipi. Kemudian mengatakan barang titipannya rusak. Fakat qila innahu mudda'i. Maka dikatakan bahwa dia pengaku-ngaku. Dia yang mengaku. Dia yang mudda'i. Dia yang bawa bukti. Berarti kamu hanya bertanya, mana buktinya kalau barang saya rusak? Tapi ini mengapa bisa rusak? Begitu. Barakallahu fikum. Kalau barangnya ada dan membusuk misalnya. Ini barangnya. Persis wadahnya. Dan dia hafal bejananya. Dan lihat rusaknya. Itu selesai. Ada bukti. Gak perlu pakai sumpah-sumpah. Barakallahu fikum. Kalau ternyata dia tidak bisa membukti apapun. Ya sudah saya buang dari dulu. Tolong saya mau buktinya. Ya nggak ada buktinya. Sudah rusak. Sudah ada buang. Di tempat sampah yang mana? Ya nggak, udah hilang sudah sekian lama. Bagaimana? Siapa yang menurut, siapa yang turut dan siapa yang bersumpah berarti? Hah? Yang dititipin? Yang dititipin kan menuduh. Dalam dalam tafsiran tadi, dia yang mudai. Mengaku-ngaku kalau barangnya rusak. Maaf, orang yang rusak. Berarti iya, yang menerima. Ya hakim, wallahi anak pernah titip sama dia. Barang seperti ini, seperti ini. Hat. Anak nggak peduli. Karena nggak bisa bukti. Taib. Fakat qila innahu mudda'in li'anna al-asla yuqalifu mudda'ah. Karena hukum asalnya menyelisihi apa yang diaku-aku. Wa inama lam yahtajju ila bayyina. Tetapi kenapa tidak suruh membawa bukti di anal muadda i'tamanahu wal i'timan yaqdi qabula qawlihi tetapi perbedaannya kalau orang yang dititipi terpercaya dan kamu percayakan pada dia maka ucapan yang dititipi harus diterima kok bisa harusnya kan dia penuduh membawa bukti Iya, itu hukum asalnya. Tetapi ketika engkau menitipkan pada dia, berarti engkau percaya pada dia. Kalau percaya pada dia, harus terima ucapannya. Apakah barangnya kebocoran, rusak, atau apakah dia dimakan tikus, atau ini atau itu tergantung. Yang jelas harus diterima. Kenapa? Karena dia iktamanahu. Orang yang titip itu bahasa Arabnya mempercayakan. Ya, aku percayakan ini padamu ya. Nah kalau percaya harus diterima ucapannya. Demikian barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب